Meneruskan kajian kita <clears throat> tentang buku ya, Minhajul Muslim konsep hidup ideal seorang muslim gitu ya. jalan hidup seorang muslim yang dikarang oleh eh, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi uh, taala. Sampai bahasan kita pada bab yang pertama si babul awal ya. Yaitu tentang uh, al-aqidah. Tentang bab aqidah, bab keyakinan. Bab awal ya, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diawali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena rukun iman yang pertama maklum adalah al-imanu billah sehingga pembahasannya pasti kalau akidah yang pertama adalah mengkaji tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling banyak bahasanya kajian mengenai iman al-imanu billah itu paling banyak paling panjang dalam akidah paling berjulit-julit karena ini pokoknya udah disebutkan di awal ini paling penting, paling urgen, paling pokok di mana kehidupan muslim itu ya berkisar kepada ini yaitu apa berkisar di atas al-imanu billah. Nanti <clears throat> dia akan lurus ataupun dia akan bengkok ya tergantung kepada kekuatan eh, al iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling uh, paling apa paling banyak bahasanya paling panjang di kitab-kitab para ulama mungkin misalkan para ulama membuat kitab akidah sampai 10 jilid 10 jilid ya eh, pembahasan iman kepada Allah ini mencapai 6 jilid yang 4 jilidnya sisanya iman kepada malaikat kepada qadar apa kepada kitab-kitab kepada uh, para rasul kepada hari akhir dan qadar dan qadar paling panjang Ya, jadi jangan dianggap uh, ringan. Al-imanu nubillah itu panjang soal pembahasannya, mendalam. Ya, para ulama uh, mengulas atau menerangkan sampai berjilid-jilid ya dan bahkan sepanjang hidupnya menerangkan tentang al-imanu nubillah Karena sebagian isi Al-Qur'an bahkan uh, eh, seluruh Al-Qur'an ya bahkan semuanya Al-Qur'an gitu Ya. ya ini mengenai tentang al-imanu nubillah Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sudah sebutkan di sini yang kita bahas mengenai orang yang dikatakan beriman kepada Allah yaitu yang mengimani empat hal. Ini harus dan bo tidak boleh salah satunya. Katakan orang uh, yu'minuna billah, orang beriman kepada Allah yaitu orang beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Hanya wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan bahas sekarang itu fasal beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Fasal yang kedua ya. Kemudian nanti yang ketiga beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat beriman kepada e, nama-nama e, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini e, namanya apa namanya beriman kepada Allah mengimani empat hal kita sudah bahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara sifat Allah yaitu e, mewujud jadi wujud mempunyai zat ya, yang agung dan e, maha suci nah tentang pembagian ya mengenai adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kadang wujud Allah sudah dimasukkan ke rububiyah karena konsekuensi meyakini rububiyah Allah pasti meyakini wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai pembagian adanya rububiyah Allah gitu ya, adanya uluhiyah Allah, adanya asma sifat ini pasti nanti ada ada pertentangan atau ada bantahan dari dari kelompok lain yang yang yang mereka tidak tidak setuju dengan pembagian ini. Ini dari ahlu sunnah. Bahkan dari dulu para ulama ahlu sunnah sudah membagi pembagian tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembagian tauhid ya adanya rububiyah, adanya uluhiyah semua sifat. Ini <clears throat> berkata uh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pembagian ini ini bukan dari uh, akal-akalan para ulama ya, bukan dari pemikiran ulama. Ibasanya para ulama rahimahullah taala membagi tauhid kepada tiga bagian adanya rububiyah ini berkaitan dengan tauhidnya tauhid rububiyah uluhiyah tauhid asma wa sifat ini membagi apa membagi, mereka membagi pembagian ini di atas berdasarkan eh, penelitian pengkajian dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang jelas ya eh, ayat yang menerangkan tentang, tentang tiga pembagian tiga hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat diterangkan dalam satu ayat. Ini hasil pengkajian dan penelitian para ulama ya, penelaahan para ulama terdapat dalam satu ayat yaitu dalam surat Maryam ayat 65. Tiga tauhid ini terkumpul dalam satu ayat. Tidak perlu mencari beberapa ayat tapi satu ayat sudah ada di dalamnya tiga tauhid ini. Yaitu tentang rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Surat Maryam ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samia. Tuhan yang menguasai Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Ini kan Rabbus samawati wal ard. Ini rububiyah. Tuhan yang menguasai, yang menciptakan, yang merajai, yang mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu wastabir li ibadatihi. Maka sembahlah Dia sembahlah Allah ini tauhid uluhiyah yang mengatakan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan berteguh hatilah istiqomah gitu ya tetap dalam beribadah kepadanya hal ta'lamu lahu hal ta'lamu lahu samia apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia ini menunjukkan terhadap tauhid asma wa sifat ya apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah dalam nama-namanya dalam sifat-sifatnya Nah, ini e, sudah cukup satu ayat ini dalamnya isinya menerangkan tentang tiga tauhid. Ya, yaitu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ya. Abdul Aziz Ar-Rajihi muridnya Syekh bin Baz menerangkan tentang pembagian ini. Ini pasti nanti ada pertanyaan khususnya dari kalangan nahdiin, Pak yang sangat keras mengatakan bid'ah katanya pembagian ini dari mana? Ini nggak benar karena diunukil dari uh, apa buku para sufi. Sufi tidak setuju pembagian tauhid kayak begini. Ini supaya kita bisa menjawab kalau ada yang menerangkan mengapa dibagi tiga. Bahkan nanti diterangkan di sini ada lebih keji mengatakan sesuatu yang bid'ah pembagian itu. Nah, kata eh, Syekh Abdul Aziz Rajihi, Eh, pembagian tauhid menjadi tiga macam ini diambil e, bukanlah diambil maaf bukanlah diambil dari pemikiran ya dari akal seseorang atau dari ulama jadi eh, para ulama <clears throat> ketika membagi tiga hal ini bukan hasil pemikiran mereka, maksudnya bukan dari akal mereka. Akan tetapi mereka mengambil dari nas-nas nas Al-Qur'an yang jelas ya, yang qat'i. Ya, dan dalil-dalil dari As-Sunnah. Mereka meneliti dan menelaah ya, nas-nas ya, tersebut, mengkaji nas-nas tersebut, ternyata nas-nas yang dalam Al-Qur'an ataupun sunnah yang sahih menunjukkan di dalam nas itu tauhid itu dibagi tiga bagian tadi yaitu tauhid rububiyah tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala tentang uh, asma wa sifat dan tentang uluhiyah, ibadah. Jadi para ulama meneliti dari nas-nas bukan dari hasil uh, ra'yu e, pemikiran uh, ulama atau pendapat ulama enggak tapi hasil uh, pengkajian dari nas-nas ya, penelaahan dari nas. Wa idza kana hadza qasmu alaihi dalil dan pembagian pembagian <clears throat> tauhid ini masing-masing bagian ada dalil-dalilnya. Masing-masing pembagian ada dalil-dalil yang sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, dengan pembagian tauhid menjadi tiga ini disertai dalil di tiap pembagian ada dalil dalam tauhid rububiyah ada dalil Al-Qur'an banyak sekali uluhiyah juga dalil banyak maka kalau ada suatu dalil maka tidak di, tidak dikatakan suatu yang bid'ah. Tidak sebagaimana sebagian manusia <clears throat> yang menyangka demikian, menyangka bid'ah pembagian ini. Mereka mengatakan kata Syekh, hada taksim ini pembagian ini mubtadi', ini suatu yang bid'ah. mengatakan bid'ah. Bahkan sebagian lagi sangat uh, keji ya, mengatakan pembagian ini seperti pembagian At-taslis yaitu trinitas dalam agama Nasara. Wal Ini waki. Ya tidak yang tidak menyukai dakwah Ahlussunnah itu diserang tauhid dari tiga pembagian ini. Ya, jadi ada mengatakan sampai pembagian tauhid menjadi tiga, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat. Ini seperti taslis katanya apa? Taslis yaitu trinitas dalam agama Nasara. Wal Ya nasallallahu alaihi wal afiyah. Semoga Allah apa kita mohon kepada Allah keselamatan dan ke, eh, keselamatan apa tidak sampai menuduh atau berpikiran demikian. Jadi intinya e, tidak benar pembagian tiga tauhid ini <clears throat> apa e, bukan dari hasil akal-akalan ulama atau juga pendapat ulama tapi dari dalil sendiri. Dan tiap bagian ada dalil-dalil yang e, kuat ya dan sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah berkata eh, Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan, pembagian tauhid ya dibagi menjadi tiga bagian. Ini diambil dari kitab wa sunnah. Dan bukanlah pembagian ini sesuatu yang bid'ah sebagaimana yang dikatakan orang-orang juhal wadolal al-yaum katanya. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang juhal, yang bodoh, ya, dolal, ya, dikatakan dolal, ini yang menyimpang. Pada hari ini yang menuduh pembagian ini bidah. Tidak bidah kata saya, ini bukan suatu bidah karena e, masdarnya atau sumbernya bukan dari <clears throat> ilmu kalam. Ya, pembagian ini sumbernya bukan dari ilmu kalam, bukan dari filsafat atau kaidah-kaidah mutakalimin. E, eh, kaidah-kaidah e, eh, dari orang ahlul kalam ya, filsafat. Yang dimana jelas kalau ahlul filsafat mereka mengambil akidah dari kaidah-kaidah ahlul kalam yaitu mereka ahlul kalam dikatakan haulail al-mukhdhalun uh, eh, mereka orang-orang yang terhina dengan ya, siapa yang ber, mempelajari ahlul kalam kata Imam Syafi'i pada pagi hari maka pada siang hari jadi orang yang bodoh eh, kata Imam Syafi'i siapa yang belajar belajar ilmu kalam e, harus dikenakan hukuman yaitu dipukul dengan pelepah kurma Eh, kebingungan yang mereka dapatkan kalau dasar daripada tauhid atau akidah dengan ilmu filsafat yang dihasilkan kebingungan. Bukan kata Syekh Fauzan. Ya, jadi e, bukanlah pembagian ini dari e, ilmu kalam atau dari pendapat-pendapat ahlu e, filsafat yang mereka berbicara dan tidak mengerti apa yang mereka e, ucapkan. Nah, kalam kebanyakan mereka berbicara, mereka juga bingung tentang apa yang mereka bahas. Bukan. Akan tetapi pembagian tauhid menjadi tiga ini diambil dari hasil penelitian pengkajian dari Alkitab wa Sunnah. Ya. alkitab wa Sunnah. Kalau kita lihat katanya dalam Al-Qur'an ayat-ayat contohnya ayat-ayat yang menerangkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayat dalam Al-Qur'an yang me nerangkan yang membicarakan tentang perbuatan Allah. Allah Al-Khaliq, Wal-Razzaq, Wal-Malik, Wal-Mudabbir itu menunjukkan rububiyah Allah. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian <clears throat> eh, ayat-ayat yang menjelaskan tentang eh, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, ya. Dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, itu menerangkan tentang nama Allah, tentang sifat Allah, maka itu adalah termasuk tauhid asma wa sifat. Kemudian ayat-ayat yang menerangkan atau yang membicarakan tentang masalah ibadah kepada Allah, perintah ibadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Maka itu ayat-ayat itu menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Nah, begitu. Jadi dalam Al-Qur'an seluruhnya ketika menerangkan tentang al-imanu billah berkisar kepada tiga hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi harus uh, mengetahui tentang demikian uh, seperti sama ya. Uh, ini untuk memudahkan pemahaman kepada kaum muslimin uh, bahwasanya uh, manusia itu dalam meyakini Rabb terbagi tiga bagian. Ada yang hanya meyakini Allah sebagai Al-Khaliq saja begitu tidak eh, belum jadi Islam. Ada dia meyakini Allah sebagai eh, sebagai sembahannya, tetapi dia tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifatnya. Bukan juga Islam. Jadi eh, supaya memahami bagaimana yang muwahid ya, yang beriman sesungguhnya, yang muwahid sesungguhnya ya ada yang mengimani ketiga hal itu. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya pembagian rukun salat dalam fikih ya. Kemudian adanya syarat sah salat. Belum ada zaman Nabi. Adanya zaman Imam Syafi'i, para imam. Mereka membagi demikian supaya memudahkan umat Islam ya tentang e, ibadah salat, memahami ibadah salat adanya rukun, adanya wajib. Zaman Nabi tidak ada memang. Mereka hujahnya demikian. Belum lama saya mendengar pernah di Radio Roja yang bertanya langsung tentang orang mungkin eh, Allah alam yang nggak paham e, dari mana dalilnya pembagian tauhid menjadi tiga itu? Ustadznya bagus waktu itu. e, siapa Allah alam e, menerangkan bahasanya ini hasil penelitian dari nas dari dalil begitu sama seperti yang saya ini apa terangkan bahkan mereka mengatakan dari guru kami itu tidak ada katanya itu dalam Al-Quran nggak ada sunnah nggak ada ya sekarang cari aja seperti rukun sholat di Quran memang nggak ada orang mau bolak balik Al-Quran juga di hadis juga nggak ada tapi dari penelitian kemudian dikaitkan dengan dalil ya kesimpulan. dari kesimpulan ya nah, dari kesimpulan dalil diambil kemana iya misalkan rukun sholat secara ini rukun ada 13 tidak ada nah hadis yang langsung menunjukkan rukun sholat ada 13 enggak itu para ulama yang meletakkan itu bilangan kemudian di di, uh, di apa diambil dari dalil sahih Iya setuju karena dari mazhab Syafi'i. <laughs> karena kalau nggak memahami ya. wudhu misalkan ada rukun ada wajib itu sudah maklum ya dan uh, di dalam akidah untuk takrabul faham kalau bahasa Allah untuk mendekatkan untuk lebih memahami karena kita berbeda zamannya dengan zaman para sahabat tidak perlu begitu juga udah paham para sahabat karena paling cemerlang kan disebutkan udah sebelumnya para sahabat itu otaknya cemerlang setelah para nabi e, bersih hatinya bersih pemikirannya kalau sekarang kan udah eh, harus dijelaskan dengan sedetailnya nah ini untuk menambah mengapa adanya pembagian rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uh, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan asma wa sifatnya. Nah, kemudian di sini orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala harus wajib beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu di sini adalah selain Allah, itu al-alamu al-alamin ya. Eh, alam semesta jadi beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Nah, sekarang apa pengertian rububiyah itu? Ya. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala diambil dari kata Rob, Dari namanya yang mulia, yang agung. Di antara nama-nama Allah Subhanahu husna itu Ar-Rabb. Ar-Rabb ya, kalau yaitu pakai alif lam, Ar-Rabb. Karena kalau mendengar kata ar itu khusus pada Allah tapi kalau tanpa alif lam, boleh pada lainnya kalau bahasa Arab. Tapi kalau udah mendengar Rabbul Alamin, pasti untuk Allah, nggak ada untuk makhluk. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pemelihara semesta alam. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Rabbul Bait, pemilik rumah, kan arti Rabb itu pemilik, ya artinya pemilik atau yang menguasai, uh, yang memelihara. Kalau dinasabkan kepada <clears throat> selain alam, selain alam, boleh Rabbun Naqah, pemilik unta. Rabbul Bait, pemilik rumah. Rabbus Sayaroh, pemilik sayaroh. Tapi kalau e, tersendiri, ma'rifah, Ar-Rabbu. Ar-Rabbu, itu khusus Allah. Ya khusus Allah Subhanahu wa taala. Kalau diidhofatkan kepada kepada alamin atau kepada manusia, misalnya Rabbun Nas. Ya, Robnya manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh mengatakan Rabbul Alamin kepada si fulan atau Rabbun Nas kepada manusia itu musyrik ya. Lebih musyrik dari orang musyrik zaman jahiliyah karena mereka tidak menganggap nanti kita bahas orang musyrik aja meyakini yang tauhid ini. Ini perlu ini ini ini jangan sampai setengah-setengah ini. Karena orang Abu Jahal aja meyakini. Bulahab aja ini meyakini yang dari diponis kafir. Eh, Fir'aun hadhil ummah Abu Jahal kata Rasulullah meyakini ini Rubiah. Ya? Kan kalau ada Islam nggak meyakini ini, wah, aduh, udah hancur-hancuran. Lah iblis saja meyakini karena dia ya sangat tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja meyakini tentang ini. Karena ada perkataan uh, eh, warabil izzah kan, dia bersumpah dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Ketika diusir itu oh, karena dulunya juga ya makhluk yang taat ya iblis itu. Nah, ya? gimana? Rabi Mulyadi. Nah itu makanya cari nama itu harus nanya. Takutnya sesuatu. Robi Mulia. Iya, tapi eh, bisa jadi. Kalau eh, <laughs> alam. Tapi kalau ngasih nama pakai jangan pakai alif lam ini bahaya ya. Enggak ada. Gitu Robi Mulia. Iya, Robi Mulia ya ya nggak apa-apa sebenarnya tapi uh, dimakruhkan para ulama cari nama yang bagus cara nama itu ada subhatnya iya. nah, kan jangan makanya harusnya jangan iya. Robi cari nama iya. tengahnya ya uh, karena kalau kalau kita manggil Robi ya dia Tuhanku apa ya apalagi eh, makanya apalagi Arab ya uh, Oke, okay, orang Arab yang nggak paham. Jadi nama belakangnya cari nama-nama belakangnya ya. Eh, jadi nak <laughs> iya, iya, iya. Tapi yang bagus kunia. Kalau udah namanya begitu kuniahan namanya apa, anaknya siapa? Abu siapa? Abu Naufal, Abu Ahmad ya. Eh, ya makanya dari nama itu harus hati-hati karena ada nama yang dimakruhkan, ada nama gimana? Anaknya namanya Benny. Oh. Eh, carilah namanya. Jangan sampai uh, Robi gitu kan. Uh, jadi intinya di sini eh, kembali kepada bahasan. Jadi rububiyah Allah ini, Pak, ya, beriman terhadap rububiyah Allah, beriman eh, apa namanya? terhadap apa beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala makhluknya. Eh, rububiyah diambil dari kata rob, yaitu namanya yang agung, ya. Nah, pengertian rob di sini rob adalah ya. Jadi makna rob eh, pemilik, penguasa, Eh, pengatur segala urusan atau juga pencipta ya, pengatur segala urusan itu arti Rob secara lugawi maka berkata di sini Ibnu Athir rahimahullah taala Ibnu Athir ahlu lugawi eh, seorang ulama juga eh, kata ar ya, ya, secara bahasa ya, yaitu artinya Al-Malik was Said artinya raja wasaid atau tuan ya raja atau tuan al-mudabbir yang mengatur al-murabbi yang memelihara al-qayyim juga yang eh, apa yang qayyim ini yang memelihara atau juga yang menjaga al-mun'im yang memberi nikmat ya tidak boleh di apa namanya dimutlakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi apabila diidofatkan, apa dinisbatkan e, kepada yang lain, ya, itu tidak boleh pakai alif lam. Ya, contohnya tadi robul bait, robu kada, robu kada itu boleh. Tapi kalau robun nas Tuhan yang manusia, warabul alamin itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini arti uh, eh, rob ya, arti rob. Kita katakan Tuhan begitu. Tapi arti rob logowi itu yang mengandung tiga hal yang menciptakan, yang menguasai, merajai dan yang mengatur segala sesuatu itulah Rabb. Kemudian ya, Syekh Utsaimin mengatakan ya intinya seorang beriman terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini mengimani ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha menciptakan, yang Maha merajai dan yang Maha mengatur segala urusan. Segala urusan di langit ataupun di bumi. Nah, ini arti mengimani Rubiah Allah secara simpel. Jadi meyakini, mempercayai seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah Tuhan yang menciptakan, Maha menciptakan, yang Maha merajai yang maha mengatur seluruh urusan di langit dan di bumi. Nah ini secara simpelnya arti e, beriman terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh As-Sa'di dikatakan beriman terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala bahkan atau tauhid ya mentauhidkan rubiah Allah Subhanahu wa taala yaitu di mana seorang hamba meyakini dengan seyakin-yakinnya ya'taqidu yakin-yakinnya, enggak ada keraguan. Bahwasanya dialah Allah Rabb, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal dalam pencip, dalam menciptakan, dalam memberi rizki, dalam mengatur ya, dalam mengatur seluruh uh, makhluknya. Yang dimana apa? Seluruh makhluk itu dipelihara oleh Allah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya seluruh makhluknya seluruh di langit dan di bumi yang di langit yang di bumi semua yang kafir yang mujrim semua Allah pelihara Allah berikan apa, eh, apa nikmat kepadanya nikmat hidup nikmat eh, makan dan yang lainnya gitu ya sedangkan Allah Subhanahu wa taala memelihara ha, eh, makhluknya dari kalangan ambia para nabi dan pengikutnya yaitu dipelihara secara khusus ya Dicara, dipelihara secara khusus, dijaga secara khusus yaitu dengan apa? Dengan di, diberikan hidayah e, keyakinan yang sahih, akidah yang sahih yang salim. Nah, kalau ini nanti ada, ada pembagian, ada rubiah Allah secara am, ada secara khusus. Nanti akan dibagi. Di sini saya tadi sudah mengisyaratkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai murabi, pemelihara gitu, seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memelihara makhluknya secara khusus dari kalangan para nabi dan pengikutnya yaitu dengan apa memberikan keyakinan yang sahih akidah yang sahih maksudnya di sini ya akidah yang sahih dan apa juga e, memberikan kepadanya akhlak-akhlak yang mulia pada para nabi dan pengikutnya dan juga al ulumun nafiah memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga al amalus solihah dan memberikan kepada mereka amal-amal solihat diberikan ilham untuk beramal soleh apa eh, ilmu yang bermanfaat gitu akidah yang sahih ya eh, yang dimana semuanya itu ya apa sangat bermanfaat bagi hati dan ruh arwah-arwah mereka yang sehingga menghasilkan apa kebahagiaan di dua eh, apa di dua tempat yaitu di dunia dan di akhirat ya, sehingga dengan Tadi dengan ilmu yang bermanfaat, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, akidah yang sahih, dengan amal yang soleh, itu Allah Subhanahu wa taala memelihara nabi para nabi dan pengikutnya apa sehingga apa eh, mereka menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Darain ya, darain itu negeri, apa di dua negeri, negeri dunia maupun di di akhirat itu di surga. Nah, ini eh, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tujuh berkata Syekh Al-Fauzan, ini lebih eh, simpel lagi di perkataan para ulama. Eh, makna atau arti ber beriman terhadap Rubiah Allah Subhanahu wa taala yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, nah, di dalam memberi eh, rizki, dalam memberi rizki, dalam apa dalam mengatur alam semesta, mengesahkan Allah dalam menciptakan, dalam beri rezeki dalam mengatur, dalam menghidupkan, dalam mematikan. Enggak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, kecuali Allah itu. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Dan tadbir ya juga memelihara makhluk-makhluknya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja, enggak ada yang lain. Nah, inilah tauhid rububiyah. Bahwasanya la khaliq tidak ada yang mencipta wala razaq tidak ada yang wala razik, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang eh, tidak ada yang menghidupkan, tidak juga yang memberi mudarat, eh, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi mudarat, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid rububiyah. Jadi tidak ada yang menciptakan, memberi rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memelihara makhluknya, Eh, yang memberi mudarat, yang memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan tauhid rububiyah. Wahwa ya di mana tauhid rububiyah itu simpelnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, mentunggalkan Allah dalam perbuatannya. Maka tidak ada fala ahadun, tidak ada seorang pun yang menciptakan bersama Allah. Tidak ada seorang pun yang memberi rizki bersama Allah. Tidak ada seorang pun yang menghidupkan, yang mematikan seperti Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ini eh, ya apa penjelasan Syekh Fauzan. Jadi eh, ketika kita mengatakan beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani seluruh apa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang menyertainya, tidak ada yang menyamainya. Siapa yang mengaku al-khaliq? Enggak ada, hanya Allah. Siapa yang bisa mengatur alam semesta langit dan bumi? Tidak ada kecuali Allah. Ya. ya jadi inilah yang dikatakan e, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini, ini di dalam buku ini disebutkan <clears throat> beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Ya. Seorang muslim, ya, seorang muslim itu beriman dan meyakini terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ini wajib pasti harus ya. Seorang muslim harus beriman dan meyakini dan ingat namanya meyakini di sini tidak boleh setengah-setengah. Namanya akidah keyakinan itu harus bulat ya. Oh, kalau dinominalkan eh, 100%. Tidak boleh 99,99 ,99. enggak, enggak boleh. Kalau syak ragu bukan orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ya, ayat e, eh, 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, tsumma lam yartabu wajhadu bi amwalihim wa anfusihim al ayah ya yang seterusnya agak panjang e, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya thumma lam yartabu kemudian mereka tidak ragu-ragu nah ini sini itu orang beriman sesungguhnya mereka beriman terhadap Allah apa terhadap rupiah Allah Subhanahu wa taala terhadap wujud Allah meyakini adanya wujud Allah zat yang agung ya e, kemudian terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yakin seyakin-yakinnya, ya, tidak ada keraguan. Jadi jangan ada sampai pertanyaan benar apa benar yang menciptakan langit ini ada Allah? Itulah orang ateis, komunis yang keraguan. Karena dalam akidah nggak boleh ada ragu. Ya, makanya kalau yang ragu termasuk orang-orang munafikin mereka eh, dikatakan munafikin ya tiqod karena mereka ragu dalam akidah. Akhirnya ragu maka dihukumi kufur secara hak batin tetapi muslim secara lahir itu orang munafik gitu ya. Jadi intinya <clears throat> di sini seorang muslim beriman, meyakini terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dan bahwasanya ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, di sini tidak ada sekutu bagi Allah di, dalam rubiyahnya ya, ya. Yang kedua, ya eh, meyakini bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah dalam rubiahnya. Tidak ada sekutu. Tidak ada yang menyertai tadi sudah diterangkan. Tidak ada yang ber, eh, tidak ada yang menciptakan bersama Allah. Enggak ada Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ada bantuan dari yang lain enggak ada. Allah sendiri menciptakan. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tidak ada sekutu baginya dalam rubiah Allah Subhanahu wa taala ya. E, ya bahwasanya tidak ada sekutu baginya dalam di dalam rubiahnya terhadap segala apa terhadap alam semesta ya seluruhnya. Nah, wadzalika lihidayatillahi taala. Yang demikian itu adalah berkat petunjuk Allah eh, berkat petunjuk Allah kepadanya. Jadi, seorang muslim bisa meyakini karena adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang memberi petunjuk kepada hatinya. E, kemudian setelah itu adanya dalil-dalil apa nakli dan dalil akli, dalil akal e, yang berikutnya akan disebutkan. Jadi seorang muslim ya ketika meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai rub, eh, apa, eh, robnya memiliki rububiyah ini dari mana dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dari dalil-dalil nakli nas ya dari berita uh, Al-Qur'an sunnah ya dari asar para para ulama para sahabat kemudian ada dalil akli dalil akli nah ini yang dijelaskan oleh Syekh ini uh, intinya tauhid rububiyah poin yang apa bukan poin apa paragraf yang pertama seorang muslim beriman meyakini terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dan bahwasanya tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya. Ya, dalam rububiyahnya eh, terhadap alam semesta. Ini tauhid rububiyah intinya. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang eh, merajai ya, eh, alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang apa memiliki uh, tidak ada yang mengatur ya segala urusan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dalil-dalil nakli, ya, Pak. Dari nakli ini nas. Ya, dalil nakli ini adalah yang dinukil yang apa yang diambil dari Al-Qur'an gitu nakli ini dari sunnah ya dari asar para sahabat ya, atau dari kaul para ulama ini dalil nakli Dalil-dalil nakli yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berita dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, berita dari Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyahnya. Allah memberitakan langsung dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala apa menyanjung, memuji e, zatnya yang mulia ya, yang apa menyanjung dan memuji zatnya yang mulia Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin ini dalil yang pertama surat al-fatihah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya ini segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kata-kata Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, maksudnya apa? Di sini disebutkan eh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah Makna Rabbul Alamin dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam maksudnya ini maknanya adalah dialah Allah yang menciptakan alam semesta. Dan dialah Allah yang merajai alam semesta seluruhnya. Dan juga yang memberi kemaslahatan kepada alam semesta, yang memelihara alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Yang diantaranya dengan mengutus para rasulnya ya ke bumi dan menurunkan kitab-kitabnya serta membalas ya membalas amal-amal mereka amal-amal makhluk yang ada di di bumi tentunya ya membalas amal-amal manusia dan jin tentunya nanti pada hari kiamat kayak dikatakan Rabbul Alamin yang menciptakan mereka yang merajai e, mereka menguasai mereka yang membeli kemaslahatan mengatur mesin maksudnya yang memelihara mereka dengan nikmat-nikmat kemudian juga ditambah dengan diturunkannya para rasul kemudian menurunkan kitab, kemudian membalas amal-amal mereka yang baik ataupun yang buruk. Nah, inilah Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa yang bisa eh, apa menciptakan, menguasai, merajai, yang bisa mengatur, yang mengutus para nabi, yang menurunkan kitab, yang membalas amal siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan dalam Al-Fatihah. Ya, ini jadi eh, kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala e, menciptakan alam alam semesta dengan alhamdulillah rabbil alamin. <clears throat> Dalam surat e, Fatir kalau nggak salah. Kemudian ketika para manusia masuk ke dalam surga juga ucapannya alhamdulillah rabbil alamin. Bahkan dalam hadis ketika manusia itu ruhnya keluar dari manusia ini orang beriman tapi kan yang lain. Ketika ruhnya keluar dari jasadnya Pak, jadi dikatakan Alhamdulillahirobbilalamin. Hadis hadis yang sahih. Kalau ruhnya orang beriman begitu di, kan berat, Pak. Keluar ruh itu berat sekali. Rasul saja kan sampai berkeringat ya. Inna fil, innal fil apa innal fil maut eh, sakarat kalau semua tangan semuanya dalam kematian ada sakar. Sakar itu sesuatu yang sakit. Kenapa, Pak? I, yang orang yang sakar itu, Pak, dia nggak bisa teriak dia nggak bisa teriak ya apa itu karena sakit yang sangat makanya ada penelitiannya oh, ya, ya, apa yang disembelih ya dengan syar'i yang tidak kenapa yang tidak seperti uh, yang di yang tidak itu dipingsankan dulu sepertinya tidak sakit diam diamnya itu sakit ruhnya sakit keluar tapi kalau yang syara'nya itu, yang kita sembeli itu nggak sakit mereka, apa mereka <laughs> kambing itu ya, eh, sapi. Kalau disembeli dengan syar'i Bismillah menyebut nama Allah, itu nggak sakit, nggak sakit nggak merasakan. Ya itu juga sama. Ya ruh ya orang-orang beriman memang sakit tapi tidak sesakitnya orang-orang kafir ketika cabut nyawanya ya. E, mereka keluar ruhnya dan begitu keluar mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya nah, jadi ucapan ini dan Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ke surga juga ya, eh, orang-orang masuk ke surga, maka ucapan mereka ketika pertama kali masuk surga alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Di sini ada Rabb apa ada sifat Allah itu uh, Rabb, nama Allah Rabb ya, yang memelihara alam semesta. Nah, kemudian intinya dengan adanya uh, ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rububiyah terhadap alam semesta. Ya, secara umum di sini secara mutlak. Kemudian juga <clears throat> dalam ayat yang lain di dalam apa eh, ketika Allah menegaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam surat ar radu ayat 12 dalil nakli. Qul mar rabbus samawati wal ard. Katakanlah siapakah yang eh, memelihara atau yang menguasai langit dan bumi? Kulillah. Jawabannya Allah. Ya, Allah yang menguasai langit dan bumi. Ini siapa? E, apa ditujukan kepada siapa? Kepada orang musyrik. Orang musyrik waktu itu. Katakan wahai Muhammad, siapakah Robnya langit dan bumi? Siapa yang memelihara, yang menciptakan langit dan bumi? Kul kulillah. Maka jawabannya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik secara fitrah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara dan mengatur alam semesta. Tidak mengatakan berhala itu tidak. Cuman berhala menjadi wasilah ya dalam peribadatan itu ya. Uh, ini. Kemudian dalam uh, ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rububiyahnya dan uluhiyahnya ya. Dalam surat Dukhan ayat 7 ayat 8. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Eh, di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya, rabbu abaikum al awwalin ya. E, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Ya, surat Ad-Dukhan ayat 7 Mana yang dituju di sini? Kata lafad robus samawati wal arb ini. Pemelihara yang memelihara langit dan bumi. Ini intinya ada uh, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan uh, mengingatkan apa? tatkala mengambil perjanjian ya dari manusia ya tatkala manusia itu semuanya berada di tulang sulbi bapak-bapak mereka yang dimana mereka apa semuanya meyakini tentang rubiah Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka beriman terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perjanjian. Sebelum manusia seluruhnya dikebumikan, pernah diambil perjanjian. Di mana ini? Di alam ruh. Ini tatkala di dalam sulbi bapak-bapak mereka. Ini di alam ruh kejadiannya. Nanti disebutkan dalam sebuah ayat di sini surat An-A'raf 172 kita nggak tahu perjanjian ini, maka Allah ingatkan, tadkir Allah ingatkan bahwasanya kalian itu sudah diambil perjanjian untuk mengakui Rubiah Allah semuanya. Semuanya manusia, anak-anak Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, di sini ya. Maka dan ingatlah ketika apa Rob kalian Allah Subhanahu wa taala apa namanya mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ini ingatlah e, apa tatkala Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan anak Adam semuanya dari sulbi mereka. Dari sulbi, dari sulbi bapak-bapak mereka. Dan Allah mengambil apa? Mengambil kesaksian. Ya, mengambil apa ya, kesaksian terhadap terhadap mereka. Apa katanya? Alastu bi apakah apa? Apakah aku ini Tuhan kalian? kalu balak. Kemudian mereka menjawab, tentu. Ya, kami menjadi saksi, ya. Mereka menjawab bahasanya, tentu ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Nah, ini perkataannya. Jadi Allah bertanya kepada ruh semuanya itu keturunan Adam alaihissalam, "Alastu bi rabbikum?" Ya, bukankah aku Rob kalian? Maka mereka menjawab, balak tentu." Ya, kami menjadi saksi. Maksudnya kami mengakui engkau sebagai Tuhan kami. Bagaimana kejadian ini? Ini ada hadisnya ya. Tentang tafsiran daripada ini karena eh, apa namanya? Di sini ada perbedaan ulama apakah ini diambil dari Adam alaihissalam apakah diambil dari sulbi ya bapak mereka karena di sini kan eh, aba uhum, ya di sini eh, ming zuhurihim kata-kata ming zuhurihim menjadi perbedaan bukan dari punggungnya dari sulbinya Adam tapi sulbinya bapak mereka maka para ulama terjadi perbedaan dalam tafsir Ibnu Katsir e, tentang makna dalil ini. Kapan e, manusia itu diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ketika masih disulbi bapak-bapak mereka, disulbinya di sini? Apakah ketika di zaman eh, apa e, alam ruh? Alam ruh ketika Adam alaihissalam. Ada sebuah hadis yang menerangkan tentang dalil ini. Saya bawa di sini tentang kisahnya. Coba ini di apa? Hadisnya sahih. Ini panjang di sini sebutkan eh, tatkala Allah Subhanahu wa taala ini ada kaitan dengan ayat ini meniupkan ruh kepada Adam. Eh, dan yang pertama kali eh, ruh itu berjalan yaitu di matanya, maksudnya ruh itu masuk melalui matanya. Kemudian sudah matanya melewati hidungnya fa'atos, kemudian bersinlah Adam. Ini kisah bagaimana ruh dimasukkan. Hadisnya sahih. Dimasukkan, kemudian yang pertama dari atas. Yaitu ruh itu masuk dari atas dulu, Pak. Nanti keluar itu terakhir dari atas. Maka nanti orang yang meninggal tuh matanya lihat ke atas, mengikuti ruhnya. Jadi ketika Adam e, dimasukkan ruhnya dari atas dan nanti ketika dicabut dari bawah ke atas. Itu yang dicabut ruhnya. Makanya nanti kalau orang meninggal lihat matanya kemana? Ke atas, mengikuti ruhnya, mengikuti pandangan ruhnya kata dalam hadis. E, nah, kemudian bersin ya kemudian falakahullahu hamida robbah kemudian Allah Subhanahu wa taala apa namanya uh, uh, apa disuruh untuk apa uh, memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian disuruh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah maka Allah menjawab ya yarhamuka robbuk semoga Tuhanmu ya semoga Tuhanmu memberi rahmat kepadamu Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala terhadap, terhadap Adam, "Wahai Adam alaihissalam, pergilah kamu kepada mereka itu para malaikat. Katakan salam, assalamualaikum kepada mereka." Ya, dan lihatlah eh, apa namanya apa yang mereka jawaban mereka apa gitu kan ketika engkau mengucapkan assalamualaikum maka datanglah Adam kepada para malaikat yang yang yang berkumpul mengucapkan salam assalamualaikum kepada mereka maka para malaikat menjawab waalaikum Waalaikumsalam, eh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Allah mengatakan apa? Faqala ya, ya, Adam, Allah Subhanahu wa taala berkata berfirman, "Wahai Adam, ini adalah tahiyat. Ini ucapan salam untukmu dan salam untuk keturunanmu." Nah, jadi dari sana ya ucapan Adam assalamualaikum terhadap terhadap malaikat dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian uh, ya Rabbi wa maduriyati. Nah, kan dikatakan wahai, wahai Adam ini ucapin ucapan salam untukmu dan untuk keturunanmu. Maka Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, apa keturunanku?" Enggak tahu Adam, apa keturunanku itu apa maksudnya keturunanku? Qala, maka Allah berfirman, "Pilihlah kedua tanganku." Pilihlah kedua tanganku, maka uh, Adam mengatakan, "Aku memilih tanganmu yang kanan." Dan tentu tangan Allah semuanya kanan jangan dipahami secara makhluk bukan nah, tangan Allah kebaikan semuanya kalau ada kan ada kiri berarti suatu karena kiri biasanya suatu yang buruk ya apa wakil ta yadai robi yamin dan kedua tangan Tuhanku adalah semuanya kanan ya maksudnya kanan ya e, kemudian dipilih yang kanan dan begitu dibuka maka di kedua telapak tangan Allah Subhanahu wa taala itu ada keturunan Adam yang berwarna Oh, eh, apa yang bercahaya semuanya yang ya eh, apa namanya yang di kanan maksudnya yang di ini keturunan Adam ya bercahaya semuanya ini adalah ahlul jannah ahlul jannah kemudian ketika itu melihat di ruhnya ya, keturunan Adam uh, ada satu ruh yang bercahaya di sekitar wajahnya sini ini sambungan sekitar wajahnya maka uh, ini lain ruh ini satu, cahayanya lebih bagus di sekitar wajahnya. Maka menjadikan takjub Adam kepada ruh laki-laki ini. Maka wahai Tuhan, siapa ini? Dari keturunan siapa ini? Maka dikatakan ini ini Daud. Ini anakmu Daud alaihissalam. Wahai Tuhanku, berapa eh, umurnya nanti? Berapa umur dia? Daud itu. Maka dikatakan ya umurnya adalah 6 60 tahun. Maka Adam mengatakan e, tambahkan dari umurku yaitu 40 tahun supaya 100 tahun umur dia. Saking takjubnya melihat keturunan ini ada Daud alaihissalam e, eh, ada cahaya dari wajahnya itu yang bagus. Maka diberikanlah umur Adam 40 kepada Daud dan Daud tuh e, jatahnya 60. Ketika dikasihkan umur Adam 40 jadi 100 tahun umurnya gitu kan. Nah, maka Allah eh, apa me, apa namanya mengiyakan apa namanya ya me, mengijabah permohonan Adam alaihissalam kemudian eh, tatkala Adam alaihissalam di dunia apa diturunkan ke dunia kemudian datang malakul maut dan Adam masih ingat bahwasanya umurnya masih tersisa 40 tahun tidak ingat ketika itu diberikan pada Daud alaihissalam Eh, maka Adam bertanya kepada malaikat, "Bukankah umurku masih ada sisanya 40 tahun?" kepada kepada malakul maut, malaikat maut ya. Tidak dikatakan Israel, enggak ada itu Israeliat ya. Jadi malakul maut ketika datang dan sudah waktunya Adam untuk meninggal dunia. Maka Adam lupa. Ya, disangkanya masih ada 40 tahun. Maka diterangkan bahwasanya umurmu itu sudah diberikan kepada anak kamu. Maka Adam fajah dzalika. Adam itu sedikitnya menolak, menolak fajahadat dzurriyyatu maka anak-anaknya juga begitu ada temperamen menolak wanasia kemudian Adam lupa Wanasia dzurriyyatu maka anak-anak keturunannya jadi lupa jadi ada pelupa sifat pelupa dan sifat membangkang maksudnya menolak nah, ini hadis sahih ya riwayat Abu Ya'la At-Tirmidzi An-Nasa'i Al-Hakim Abu Hatim dalam tafsirnya dan katakan hadisnya sahih. Ya. <laughs> Enggak, maksudnya iya di sini ah, bukan senang dunia, Pak. Di sini walam jabkum min umurihi arba arbauna sana. Dia teringat umur saya itu masih ada 40 tahun lagi. Lupa ya. Ya, diberi jatah oleh Allah kan waktu itu walau iya, walau iya, berapa iya, ribu, berapa gitu, ribu. <laughs> ya, dia masih ingat jatahnya. Jadi akhirnya dia meminta eh, gitu. <laughs> ya, Bapak kita. Ya intinya ini hadis apa kaitan dengan ini nanti ada kaitan dengan ini ya ini uh, apa yang yang apa surat al-arab ayat berapa ayat eh, uh, 172 ya 172 betul ya betul dari dalil yang lain Abu Darda mengisahkan uh, ada riwayat yang lain kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ya kemudian setelah menciptakannya Allah Subhanahu wa taala memukul apa, menepak atau memukul kita katakan apa bahu yang kanan Nah, di sini kalau ini bahu yang kanan riwayatnya. Kemudian keluarlah seluruh keturunannya yang berwarna putih seperti cahaya putih keluar. Ah, kemudian memukul bahunya yang sebelah kiri. Kemudian keluarlah keturunannya warnanya hitam semua. Ya, seperti arang hitam semua. Faqala lilladzi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ruhnya apa keturunan Adam yang sebelah kanan, "Ilal jannah wala ubali." Ini semuanya nanti masuk surga, aku tidak peduli kata Allah. Ini yang semua nih yang yang yang, di, yang keluar dari apa? Yang ditepuk sebelah kanan keluar putih semua, ini ahlul jannah Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Kemudian mengatakan kepada yang kiri, yang hitam semua itu bagaikan arang uh, apa? ilan nar wala ubali. Ini semuanya nanti ke neraka. Aku tidak aku tidak pedulikannya. Maksudnya ini sudah ketetapan. Karena yang ruh keluar ini putih semua ini ahlul jannah, yang hitam semua ini ahlul nar semoga yang putih kita di sini ya jangan apa yang kanan yang putih <laughs> nah hadis ini sohi katanya pak ya hadis ini juga sohi ya kita hanya mengimani saja pak ya ada perbedaan riwayat Allah alam karena ini riwayat Imam Ahmad juga kan kemudian Al bazar katanya kemudian uh, eh, sandatnya sohi disahihkan oleh Syekhuna Al Albani ini Syekh Salim kan muridnya kan nah kemudian disebutkan dalam hadis lebih sohi lagi Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan telah menciptakan Adam yang dimana tingginya itu 60 hasta. 60 hasta ya 36 meter karena satu hasta 60 cm ya. Kemudian ber e, berfirman terhadap Adam setelah diciptakan ditiupkan ruh berfirman, "Pergilah kamu hai Adam dan ucapin salam kepada para malaikat yang sedang berkumpul." Kemudian dengarkan apa yang e, apa dengarkan jawaban mereka apa ketika engkau memberi salam. Karena sungguhnya salam itu adalah tahiyah. Ya, eh, salam itu salam buat kamu dan keturunan kamu. Kemudian Adam mengatakan assalamualaikum kepada para malaikat. Maka para malaikat menjawab assalam eh, assalamu warahmatullah. Menambahnya dengan warahmatullah. Ini riwayat ini. Maka eh, fakulu semua yang masuk ke dalam surga nanti bentuknya seperti Adam, seperti Adam 60 hasta, seperti bapak kita yang ke surga semuanya, kembali kepada ciptaan awal. Enggak seperti ini uh, ya kemudian terus menerus uh, eh, apa keturunan Nabi Adam ini ya anak-anak Adam itu berkurang berkurang ininya bentuk tubuhnya sampai sekarang begini cuman 160 170 awalnya itu 60 hasta Bapak Adam. Memang besar itu kaum Ad, kaum Samud itu bisa buat rumah apa bukit-bukit dibuat rumah orangnya nggak kecil itu, bisa besar. Busur orang kekar-kekar kuat dengan juga kisah Ya'juj Ma'juj itu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya'juj Ma'juj itu dari Nuh alaihissalam keturunan dari uh, jalur yang mana nggak tahu ya. Syam atau Kanan atau yang mana. Itu Ya'juj Ma'juj itu orang tinggi-tinggi besar maka zaman Nabi Isa alaihissalam nggak kuat untuk melawannya disuruh apa? Hijrahku atas gunung. Ya'juj Ma'juj itu sudah tinggi orangnya besar-besar banyak orangnya banyak sekali. Jadi akhir zaman. Itu kan keturunan Nuh alaihissalam berkembang biak terus. Ya sampai sekarang ya ada. Itu intinya eh, Adam alaihissalam itu tinggi dan keturunannya juga tinggi tapi sekarang eh, zaman terus berputar ya eh, apa akhirnya berkurang apa namanya tingginya ya badannya postur tubuhnya mengecil intinya ya tidak seperti Adam alaihissalam nah ini hadis yang lain yang berkaitan dengan surat al-arab 172 ya dari Muslim uh, Yasar Al-Juhaini tapi ini riwayat bukan dari Muslim dari Malik dari Ahmad Abu Dawud maksudnya uh, eh, riwayatnya perawi namanya Muslim bin Yasar Al-Juhaini dari Umar bin Khattab uh, Umar bin Khattab ditanya tentang ayat ini tentang ayat ini wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala ditanya tentang ayat ini Umar bin Khattab maka berkata Umar bin Khattab saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ayat ini. Fakola kemudian beliau bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam Alaihissalam, kemudian mengusap punggungnya. Nah, kalau Umar menafsirkan mengusap punggungnya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Keluarlah semua keturunannya. Ya, keluar semua kotorannya. Kemudian e, mengatakan kholak tuha ula'ilil jannah. Aku menciptakan mereka untuk penduduk surga. Keluar yang putih seperti ya itu ahlul jannah. E, mereka adalah ahlul jannah dan mereka akan beramal dengan amalan ahlul jannah. Nah, mereka nanti kalau di dunia akan beramal dengan amal jan apa amalan ahlul jannah, beramal dengan amal ahlul jannah. Kemudian mengusap kembali e, punggung Adam, keluar yang kedua kali, keluar dari punggung Adam itu keturunannya yang berwarna hitam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqtu haula'i linar. Aku menciptakan mereka ya eh, untuk apa? Untuk neraka. Maksudnya untuk penduduk neraka. Mereka ahlun nar. Ya, mereka uh, penduduk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan ahli neraka. Nah, ya, jadi ini tafsiran dari uh, Umar bin Khattab ya, dari Rasul SAW. Maka ada seorang bertanya ketika Rasul menerangkan demikian, ketika menerangkan Eh, Adam alaihissalam diusap oleh Allah kan keluar keturunannya ahlul jannah dan akan beramal dengan amal amalun ahlul jannah ya beramal dengan amal ahlul jannah kemudian yang kedua eh, apa ahlul nar dan beramal dengan amalan ahlul nar ada bertanya seorang ayah Rasulullah kalau begitu untuk apa kita beramal ya gitu kan kalau udah ditentuin ini yang ahlul jannah ini ahlul nar gitu buat apa kita beramal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalaqallahu al-'abda lil jannah istamalahu bi amali ahli jannah." Ini yang menjadikan eh, kabar gembira bagi kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba ya untuk ya, apa menjadi ahli jannah, maka akan apa di uh, diberikan ilham gitu supaya beramal amalan ahlul jannah. Kalau dia sudah ditentukan ahlul jannah ya takdirnya, maka di dunia dia akan disibukkan Nah, gitu disibukkan dengan melakukan amalan ahlul jannah, amal soleh. Ya, dalam hadis yang lain dimudahkan untuk beramal amal ah, ahlul jannah, amal soleh. Sampai dia ma, apa? Sampai dia yamut, sampai dia mati dan dia beramal terus demikian. Ya, dan ditutup juga melakukan amalan ahlul jannah. Jadi di, ketika di hidup di dunia itu disibukkan apa di eh, istimro ya, continue melakukan amalan soleh intinya dan dimatikan dalam keadaan demikian. Itulah ahlu jannah wa ahlu jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba dan akan ditakdirkan ahli nar, maka akan disibukkan dengan amalan-amalan ahlu nar. Nah, jadi udah ditentukan ditakdir ahlu nar, penduduk neraka, maka di dunia disibukkan dengan melakukan maksiat. Dan dipermudah semuanya dibuka untuk maksiat mudah-mudah. Temannya semua, keluarganya dukung, maksiat dibuka. Terus dia hatta yamut sampai dia mati dalam keadaan itu beramal dengan amalan ahlun nar. Nauzubillah fayadkhulu bihin nar. Kemudian Allah masukkan di dalam neraka. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan bahasanya sudah sudah ditakdirkan. Kenapa beramal? Iya. Tapi dilihat ya apa orang yang ahlu jannah maka dia akan dipermudah dalam bahasa ini dipermudah melakukan amalan soleh gak ada beban mudah sholat zakat haji mudah ahlu maksi ah, ahlu nar dipermudah melakukan amalan maksiat mudah sekali maksiat itu terbuka baginya eh, temennya ahlu maksiat ya rumahnya juga banyak maksiat ke kantornya juga di kantor banyak maksiat, kerjanya juga banyak maksiat. <laughs> Terus sampai mati, sampai masukkan dalam neraka. Mana Allah. Jadi Gak ada yang keluar separuh-separuh itu. Separuh putih, separuh hitam. <laughs> Ini yang itu tadi ya, yang dia Hadis kita menggunakan amalan aluna tapi satu langkah lagi dia menggerakkan itu yang itu ada hantu juga tadi. Ada juga roh keluar tapi ada yang bercahaya-cahaya satu dua yang tiga. seperti yang membunuh yang itu adalah rohnya Rasul sama Nabi yang lain ini biasa-biasa aja hmm. ada itu itu, itu hati oh, hati. yang dilihat hatinya gitu bukan dari ruh iya, ya, ruhnya semuanya kan alul janah yang bercahaya putih semua putih ah, gitu iya. nanti dilihat hatinya dipilih untuk al ambia oh. untuk uh, para sahabat Allah mengetahui isi isi hatinya dan jangan sampai juga uh, apa memikirkan tentang hakikat ruh itu bagaimana di sini sebutkan kan wajahnya, berarti ada wajahnya. Allah alam ya. Intinya itu harus diimani. Tadi hadis tadi hadis sohi sohi Hadis Malik, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim. ya uh, Ibnu Asim, Ibnu Abil Bar, tapi ada sebagian mengatakan doa ibu sanadnya, tetapi diteliti oleh Syekh Albani dan banyak jalurnya, maka beliau mengatakan hadisnya hasan. Jadi sohi li Ya, jadi ini hadisnya sahih yang tadi itu. Maka ada berapa lafaz yang mengatakan diusap, jadi dipukul ya. Intinya kita mengimani dalil ini bahwasanya anak keturunan Adam dulu itu sudah diambil perjanjian semuanya untuk mengakui apa? Rubiah Allah Subhanahu wa taala. Mengakui rubiah Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah setelah sudah mengingatkan, menegakkan hujah eh, argumen kepada mereka tatkala pada hari kiamat mereka nggak ada alasan. Kenapa kamu nggak menyembah? Ya, ya. Iya, iya makanya itu kan yang ahlun nar, ahlul jannah itu sudah mengakui Allah sebagai Rabbnya. Ini kan fitrah. Rububiyah ini diakui oleh seluruh makhluk, Pak. Nggak ada yang nggak ada yang mengingkari. Nggak ada yang mengingkari. Harta Fir'aun, Fir'aun saja yang mengatakan ana rabbukul a'la dalam hatinya mengakui. Dalam surat An-Naml kan? An-Naml ayat 14 kalau saya lihat. Wajahadu biha wastayqanat wastayqanatha anfusuhum zulma wa uluwa karena malah dia coba lihat ayat 14. Uh, eh, kemudian kisahnya kan sebelum kisah dengan Musa alaihissalam ketika uh, apa namanya berdebat kan masalah tentang uh, apa uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Firaun apa mendustakan. Mendustakan. Mendustakan Allah Subhanahu wa taala padahal hatinya itu meyakini. Wastaiqonatha. Kata-kata itu padahal Firaun meyakini, Allah mengetahui isi hati Firaun. Jahadu wa jahadu. Firaun mendustakan Musa, mendustakan Allah tetapi hatinya mengakui, hatinya mengakui fitrahnya. Ya, kenapa apa bisa mengingkari zulman wa ulua ayat setelahnya? Karena dia berbuat zolim dan berbuat sombong, takabur. Jadi yang menghalangi dia untuk mengakui Allah sebagai Robnya karena kesombongan dan ke ketakaburannya. Itu kenapa orang komunis ateis sebenarnya dia hati kecilnya itu mengakui, tapi kesombongan ketakaburan mereka kesombongan, ketakaburan mereka akhirnya enggan mengakui. Sampai uh, sekarang tokoh fisika yang yang bodoh itu. <laughs> Kita katakan bodoh. Orang katakan pintar kan siapa? Stephen Hawking itu orang paling bodoh di dunia. Bahkan yang mengatakan itu kan pendeta. Ya, pendeta masih ada fitrahnya. Stephen Hawking itu orang paling bodoh bukan orang paling pintar karena mengingkari eksistensi apa, eksistensi apa uh, Tuhan. Dia mengatakan nggak ada Tuhan. Tapi bingung juga dia suatu saat katanya mengatakan ada partikel-partikel Tuhan. Bingung kan? Iya. <laughs> Karena itu orang yang mendewakan logika, udah dibahas kan minggu, ya, minggu yang lalu. Orang yang mendewakan logika begitulah. Itu kebingungan dia. Makanya Allah siksa badannya itu. Sengaja istri Zod. Disiksa dia nggak bisa merasakan apa-apa. Kalau dia memang mengaku uh, Tuhan atau dia mengaku nggak ada Tuhan, eh, coba dia bisa fungsikan alatnya sebelum nggak bisa apa-apa. Allah siksa terus disiksa di dunia nanti dia akhirat lebih-lebih. Eh, itu sebenarnya kesombongan mereka hati kecilnya ada ya orang komunis orang ateis semuanya ya bahkan yang menyembah setan sekarang ada agama penyembah setan mereka ada ya mereka mengakui cuman mereka bingung apakah setan ini sebagai Tuhan apa yang mana mereka menyembah setan berarti masih mengakui adanya Tuhan cuman salah dalam apa dalam meyakini ketuhanan salam salam persepsi dalam ketuhanan dia meyakini ya setan itu mungkin Tuhan disembah sama dia kan orangnya tandukan juga di sini ya, ya. ya. itu suka suka ya udah menyatunya setan dengan dia akhir tanduknya tumbuh kan itu setannya udah nyatu mungkin sama dia <laughs> Allah alam jadi intinya itu uh, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu sudah apa di, eh, apa di, di, di diambil janji ya di alam ruh. Jadi tidak ada yang mengakui semuanya manusia fitrahnya, yang kafir semua juga ya, yang muslim itu sudah mengakui Allah sebagai Robnya, ya. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai doa, doa istighfar juga ada Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Nah, ada tuh perjanjian. Ya Allah antara ya itu. Maka itu setiap hari dibaca siapa yang baca itu pagi hari kan itu pengakuan rububiyah, pengakuan uluhiyah, ada semua, semua sifat. Maka kalau meninggal di hari itu ahli jannah. Siapa yang dibaca di sore hari, dia meninggal di malam hari itu ahlul jannah. Ya insya Allah karena orang yang membaca itu komitmen pasti bukan orang biasa kan orang itu komitmen dengan dengan eh, dengan apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan gitu ya dengan Allah Subhanahu. Nah kemudian eh, dalil nakli yang mana kita selesaikan dalil nakli sini e, yaitu tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan hujah argumen terhadap orang-orang musyrik musyrikin dan menegaskan terhadap apa terhadap mereka ah, terhadap menegaskan tentang rubiah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang musyrikin. Qul katakanlah wahai Muhammad, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang musyrik. Siapakah ya yang me, apa namanya? yang eh, yang menguasai ya langit yang tujuh, tujuh lapis langit itu dan yang menguasai arsy yang agung. Saya quluna lillah. Maka mereka ya pasti akan mengatakan kepunyaan Allah. Nah, pasti orang musyrik itu akan mengatakan kepunyaan Allah. Tujuh lapis langit dan ars. Orang kafir musyrik itu mengakui adanya ars. Kalau ada orang nggak mengakui adanya ars, gimana itu? Lebih musyrik dari orang musyrikin. Lebih kafir orang musyrikin. Ya, mengakui kan? Siapa yang memiliki yang menguasai ars yang agung, ars tempat bersemayamnya Allah? Maka pasti mereka orang musyrik mengatakan kepunyaan Allah. Kul afala tatakun. Katakanlah apakah mereka apakah kamu tidak bertakwa? Kenapa apa, eh, kenapa kalian tidak mau bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujah kepada orang musyrik. Orang musyrik itu zaman jahiliyah mengakui rububiyah. Mengakui ini ya, ya Allah Subhanahu wa taala kabarkan ya mereka hatinya mengakui, tetapi mereka tidak dikatakan muslim. Kenapa? Karena tidak beriman uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menduakan Allah dalam ibadah. Sedangkan rububiyah mereka meyakininya. Ya, jelas dalam kisah eh, perang Badar juga Abu Jahal itu berdoa. Ya, dalam kisah tarikh Abu Jahal itu berdoa. Ya, ketika berhadapan, ya, berhadapan Abu Jahal berdoa. Wahai Allah, juga ngucapinnya Allah, bukan Tuhan, bukan Allah. Wahai Allah, ini Muhammad katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia telah memecah belah kaum musyrikin, mencela oh, Tuhan-Tuhan oh, kami. Oh, ya. Maka tunjukkan siapa yang paling benar di antara kami. Apakah Muhammad? Apakah kami? Berdoa Abu Jahal. Rasul juga berdoa kan waktu istighosah sampai kepada Allah. Abu Jahal berdoa dan dalam tarikh itu jelas-jelas mengatakan kata-kata Allah. Karena mengakui rububiyah Allah. Oke, oh, Rubi Allah, mereka berhaji. Orang kafir musyrikin berhaji lebih banyak dari kita. Tiap tahun mereka berhaji. Cuman kalau orang kafir musyrik Quraisy itu berhaji nggak wukuf di Arafah. Mereka wukufnya di Musdalifah, berhenti Musdalifah. Karena meyakini orang haram ini nggak boleh keluar ke da, da, apa, ke halal, daerah halal. Karena Arafah itu bukan daerah haram, tapi daerah hilil, daerah halal. Arafah, Musdalifah itu batasannya kan ada batasannya daerah haram itu ketika masuk ke Mekah ada batasnya nggak semua Mekah itu haram ada batasan itu udah dibatasi oleh Rasulullah SAW dan itulah zaman jahiliyah sebelumnya sudah uh, jadi ada haji ya haji Rasulullah sebelum itu apa berhaji ada melihat perselisihan berhaji waktu itu katanya tapi eh, apa namanya dengan syariat Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah hukumnya di Arafah orang kafir Quraisy di Musdalifah karena khusus orang kafir Quraisy itu nggak boleh keluar dari tanah haram Nah, orang-orang Arab di luar di luar Mekah semuanya wukufnya di Arafah ya, Rasul ikut di Arafah karena syariat sama Allah ya Hah? waktu dia haji dia minta sama iya, Allah. iya minta di sama Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya kan sampai Abu Thalib juga berdoa kepada Allah enggak bawa iya, patung enggak bawa patung enggak ada patung siapa yang orang musyrik enggak bawa patung enggak dia enggak berhala sebagai perantara. Iya. Nah pada waktu haji dia nggak pakai perantara ya? Iya, iya nggak ada, nggak ada patung di Arafah. <laughs> Allah alam, Allah alam. Intinya nggak tahu di waktu di Arafah itu apa. Di Ka'bah ada. Iya inti, kalau di sejarah di Ka'bah itu banyak sampai 300 patung ya. Uh, intinya oh, di sini ya uh, orang kaf uh, orang musyrik saja mengakui rububiyah intinya Pak mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, memberi rizki. Sekarang kalau ada orang Islam yang berkeyakinan ada yang memberi rizki selain Allah, gimana itu? Begitu kan? Ada yang bisa mengatur selain Allah. Naudzubillah ini ini penting pemahaman rubiah ini Pak. Karena dianggapnya sesuatu yang sepele. Contohnya ada kejadian kemarin gerhana matahari di Indonesia. Gerhananya lain warnanya merah. <laughs> nah orang-orang kok nafsirnya macam-macam ya ini bisa berakibat ini masalah keyakinan rububiyah. Iya bisa musyrik karena nggak ada yang bisa mengatur, yang bisa memberi mudarat, bisa manfaat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, adanya gerhana, ada bulan, bintang itu semua ayat-ayat Allah. Nggak bisa memberi manfaat dan mudarat sedikit pun ke dunia enggak. Bahkan kalau memberi mudarat ya, itu syirkul akbar. Tapi kalau mengatakan sebab adanya mudarat, syirkul asgor, kena juga. Kalau mengatakan sebab ya Allah nggak menciptakan sebab mudarat dengan makhluk itu enggak ya jadi eh, itu juga syirkul asgor masuk jadi, orang meyakini ya memang bencana mudarat dari Allah tapi sebabnya karena itu tuh ada gerhana warnanya merah ada nah, itu dari mana anta kamu mengatakan itu sebabnya itu syirkul asgor jatuh kalau meyakini itu yang langsung memberi mudarat ya, bulan atau nah, itu syirkul akbar jelas nggak ada campur tangan Allah ya nah itu berbahaya atau mengatakan bahwasanya uh, tentang rezeki atau tentang adanya uh, bencana pesawat jatuh di gunung ini karena ada kuburannya mbah ini <laughs> yuhyi wa yumit apa yang mencip yang menghidupkan ya Allah Subhanahu wa taala ya padahal ya, ini harus diyakini oleh seorang Islam kalau orang Islam nggak akan mengatakan demikian karena nggak paham tentang hakikat tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya nah ini uh, yang yang pertama ya Eh, yang ke, yang yang kedua mungkin ada waktu. Ini yang kedua dalil nakli. Yang pertama eh, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang tentang eh, ya tentang zatnya bahwasanya Allah memiliki rubiah Allah memiliki rubiah atas makhluknya. Kemudian yang kedua, berita berita dari para nabi dan rasul. Ya, berita dari para nabi dan rasul. Ya, mereka informasi ya, menginformasikan para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempersaksikannya dan eh, mempersaksikan rubiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqrar mengakui ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi informasi dari para nabi dan rasul ya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala mereka mempersaksikan kepadanya ya kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. E, pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala mengakui semuanya. Contohnya Adam alaihissalam dalam doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini tatkala memakan eh, buah yang ada buah larangan ya, yang ada di di surga. Diturunkan ke dunia, kemudian diberi ilham supaya mengucapkan doa ini karena Adam e, mengakui kesalahannya dan ingin bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Maka Allah memberikan kalimat dalam kalimatnya ini, kalimat tobatnya Adam alaihissalam. Ini perlu kita baca juga ya Rabbana zalamna ya ya Tuhan apa eh, hai Tuhan kami kami telah menzalimi diri diri kami sendiri kata-kata Robana ini berarti Adam Salam mengabarkan menginformasikan adanya Allah subhanahu wa taala yang memiliki rububiyah ya atas alam semesta kata-kata Robana kemudian uh, wa Nuh ya uh, Nuh alaihissalam ya tatkala apa uh, memohon kepada Allah subhanahu wa taala mengadu kepada Allah subhanahu wa taala Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Kemudian juga ayat yang lain, Rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathaw wa najini wa man ma'iya minal mu'minin. Ini kata-kata Rabbi Rabbi semuanya para nabi ya. Ini menandakan bahwasanya para nabi mengakui rubiah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hikmahnya di sini dibaca saja ya eh, apa namanya tentang dalil-dalil yang ini dalil tentang apa informasi dari para nabi dan rasul mengenai rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa di sini lafaz doanya para nabi semuanya memakai Robbi. Robbi semuanya kan? E, Ibrahim alaihissalam juga sama dalam doanya ya. Robbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah jadikanlah apa negeri ini negeri yang aman Mekah dan uh, jauhkanlah aku dan keturunanku dari apa daripada menyembah berhala-berhala. Yusuf alaihissalam juga sama. Robi qad ataini. Robbi semuanya. Nabi Musa alaihissalam. Robi syrah li sodri. Wa amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu Waj'ali waziram min ahli. Eh, tuhai Tuhanku apa? Uh, eh, Robbi syrah Apa? Lapangkanlah uh, dadaku. Ya wa amri dan apa namanya? mudahkanlah semua urusanku, mudahkan untukku semua urusanku kan? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ke kekakuan dari lidahku. Kenapa? Ini permintaan Musa salam Kenapa ya? <laughs> jadi Nabi Musa salam itu eh, jadi apa agak kaku kalau bicara. Kenapa dari kecilnya itu memakan arang. Ya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi mulia Bani Israel, tapi dia kurang pandai dalam berceramah. Uh, jadi bukan berarti bukan seorang arang, uh, dalam riwayat arang, oh, arang panas. Bukan di ini sama Firaun. Enggak. Karena menunjukkan bahwa ini oh, memang dia dalam kisahnya waktu kecil itu kan dari kecil, iya, dari kecil. Mm -mm, enggak bukan bayi-bayi, udah bisa jalan. Eh, dia apa dalam kisahnya memakan arang yang di, dibiarkan oleh Firaun alaihissalam eh, Firaun laknatullah. Eh, Allah alam. Bukan di, di <laughs> laknatullah maksudnya. Nah, jadi kenapa dia apa Musa alaihissalam eh, berdoa supaya di apa dilepaskan kekakuan lidahku karena Nabi Musa kurang eh, kurang ini ya apa kurang lancar dalam bicara ya ketika kecilnya ada sesuatu ya waktu itu dalam kisahnya memang memakan arang Allah alam. Kemudian waj'ali waziran min ahli dan jadikanlah dari keluargaku pembantu. Pembantu dari keluargaku siapa? Harun alaihissalam. Harun alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi nabi atas permintaan Musa. Ya, atas permintaan Musa alaihissalam saudaranya, saudara seibu. Semua me me memakai lafaz Robbi, Rob ya, ya inna rabbakum ya kata-kata apa? Ya, ya Robbi semuanya. Mengapa di sini ada hikmahnya? Ini menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hikmah daripada para nabi dan rasul memakai lafaz Robbi dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ya eh, bin Abdul Muhsin Al-Badar ya, menerangkan di sini bahwasanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ini rahasia mengapa semua lafaz para nabi dengan kata Robbi, Robbi tidak dengan Allahumma ya. Di sini e, karena rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, Pak. Rububiyah ammah ya, rububiyah umum. Yang kedua rububiyah khosoh, rububiyah secara khusus. Yang dimaksud dengan rububiyah umum secara umum adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Ya, ya Allah menciptakan seluruh makhluknya, menguasai makhluknya, merajai makhluknya seluruhnya. e, apa mengatur makhluknya baik yang baik eh, apa yang yang ya biron ya makhluknya yang yang baik ataupun yang fajir yang eh, yang durhaka ataupun yang mukmin ataupun yang kafir ataupun yang yang bahagia ataupun yang sengsara yang binasa gitu ataupun makhluknya yang diberi petunjuk ataupun yang yang sesat semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan yaitu dengan diciptakan, dengan diberi rizki, dengan diatur ya dan diberi nikmat, diberi rizki, diberi nikmat ya wal ato diberikan sesuatu. Kalau meminta dia diberikan. Orang kafir meminta diberikan juga kan? Kemudian juga Allah yang mengangkat mereka, yang menghidupkan mereka, apa menghinakan mereka, menghidupkan mereka, mematikan mereka, melapangkan rezeki mereka, memfakirkan rezeki mereka kan gitu. Kemudian e, apa namanya? mengangkat ini bencana dari mereka atau e, ya, mengangkat suatu bencana atau juga apa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu Allah Subhanahu wa taala serunya. Ini namanya rubiyah ammah. Enggak ada pengecualian ya semua Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan menjaga alam semesta baik yang kafir baik yang mukmin ini secara keseluruhan e, dalilnya adalah alhamdulillahirabbil alamin jelas segala puji, puji bagi Allah Tuhan semesta alam Rabbul alamin alamin adalah segala sesuatu selain Allah alamin ini kan alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam hewan, semua alam tumbuhan, semua Allah yang memeliharanya. Allah menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang e, merajai dan menguasainya. Nah, ini ammah. Kemudian dalam surat uh, yang lain Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, menciptakan segala sesuatu. Ini nakirah, kulli syai'in. Kulli syai'in ini segala sesuatu kecuali Allah. Eh, eh, eh ya Pak, segala sesuatu selain Allah itu Allah ciptakan semuanya. Ya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur urusan. Ini ammah rubiah Allah secara umum. Enggak ada yang keluar daripada Eh, apa namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun nggak ada yang keluar. Ya, semua di bawah kekuasaan Allah. Nah, kemudian yang kedua ada rububiyah khosoh Nah, ini atau tarbiyatu khosoh Pemeliharaan khusus. Ini ini rubiyah khosoh ini untuk wali-walinya dari kalangan para nabi dan pengikutnya, para uh, syuhada, eh, para sodikin dulu ya, kamu syuhada, as-salihin kan tingkatannya para nabi pengikutnya siapa yaitu para uh, as-sadiqin para syuhada as-solihin ya kita insyaallah termasuk solihin gitu ya nah di mana apa Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka menjaga mereka dengan memberi taufik kepada mereka yaitu keimanan ya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala nah ini diantaranya ya rubiyah khosoh yaitu apa Allah Subhanahu wa taala memelihara menjaga mereka dengan memberi taufik keimanan e, iman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa namanya beramal atau beribadah menegakkan menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diberikan e, ilham, petunjuk keimanan, kemudian di apa? diberikan kekuatan untuk menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para solihin semua. Nah, ini apa namanya? pemeliharaan Allah secara khusus. Kemudian juga diberikan apa? makrifah kepada mereka ya, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala ya, tentang hari kiamat. Kemudian uh, wal inabah ilaih. Kemudian diberikan ilham supaya kembali kepada Allah, bertaubat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Kemudian mempermudah mereka semua urusan-urusan mereka dipermudah ya dalam masalah ibadah atau yang lainnya. Kemudian juga menjauhkan mereka dari kesulitan ya, dari kesulitan dari eh, apa eh, namanya uh, apa mudarat atau yang lainnya ya. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada mereka untuk melakukan segala kebaikan dan memelihara mereka dari segala keburukan. Ini rubiah khosoh ya kepada para wali-walinya intinya memberi kemudahan kepada para wali-wali Allah untuk berbuat kebaikan dan memelihara mereka apa dari segala keburukan. Nah, inilah sehingga eh, doa-doa e, para nabi dan e, para solihin ya, para apa, makhluk Allah pilihan yaitu para solihin, para sedikin yang di dalam Al-Qur'an itu disebut atau dengan lafaz e, eh, Arab. Nah, ini jadi sehingga apa? Eh, doa-doa para nabi ya, para solihin yang ada dalam Al-Qur'an seperti doanya Luqman alaihissalam apa Luqman eh, apa alaihissalam bisa juga alaihissalam kemudian yang lainnya itu dengan lafaz rob ya kenapa karena semua permintaan para nabi dan rasul itu eh, mencakup semua rububiyah khosoh yaitu penjagaan pemeliharaan keimanan kemudian taufik dalam ibadah atau yang lain semua yang diminta oleh para nabi di sini di bawah tarbiyah apa rubiah khosoh maksudnya apa yaitu pemeliharaan keimanan oh, apa nama kemenangan dalam dakwah kemudiannya kemudian juga minta anak yang soleh Nabi Zakaria Robi ini wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba eh, wahai Tuhanku sungguhnya tulangku telah lemah kan kemudian kepalaku telah beruban gitu kan Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya dan aku, dan aku belum pernah e, kecewa dalam berdoa kepada kepada engkau. Minta apa? Minta anak. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Ya. Dan engkau adalah uh, apa, waris yang paling baik ya, yang warisan yang paling baik. Uh, minta anak tapi anaknya yang soleh, bukan anak yang biasa ya. Jadi di bawah rubiah khosoh intinya Allah yang memberi e, memelihara menjaga e, memberi taufik kepada keimanan kemudian apa mempermudah dalam e, kebaikan dan menjaga dari segala keburukan nah, ini rahasia mengapa doa para nabi dengan kata rob rob di sini rob rububiyah khosoh bukan rubiah ammah ya ammah seluruh makhluk mendapatkan tapi para nabi yaitu diberikan rububiyah khosoh penjagaan, pemeliharaan gitu kan taufik dalam ibadah, dalam keimanan, istiqomah, kesabaran dan yang lainnya. Allah alam bisa Nabi nggak pernah baca doa dengan Allah Muhammad. Hah? Kalau Robbi gitu. Iya, iya ada Allahumma juga. Ini kenapa? Kita boleh nggak berdoa dengan Rob, ya Rob, Robbi. Iya doa, iya doa yang paling utama doa dalam Al-Qur'an. Makanya pakai doanya para nabi semua. Seperti doa minta anak yang nggak pernah punya anak. Baca doa Nabi Zakaria ini, Robila tadarni farda wa anta khairul warithin. Saya dulu waktu nikah nggak langsung punya anak satu tahun kan. Yang lain udah teman-teman udah pada punya anak. Saya berdoa ini terus, doa ini di dalam sujud. Dia tambahin doa yang lain, doanya Nabi Zakaria. Eh, Robi habli miladungka minas solihin. Terus, Robi habli miladungka minas solihin. Ini doa, doa Nabi Zakaria Ya Allah berikanlah dari sisimu anak-anak yang soleh. Robi habli apa? Eh, minas solihin. Robi habli minas solihin. Ada doa yang lain juga. Banyak doa, doa Nabi Zakaria yang meminta anak, anak-anak yang soleh, bukan anak hanya anak saja, tapi anak yang soleh. Beda dengan orang kafir. Orang kafir diberikan anak, tapi belum tentu soleh. Kalau orang Islam, ya, mukmin meminta anak tambahannya soleh. Jangan minta yang lain, jangan minta cakep, minta nanti kaya, enggak. Soleh dulu kalau udah soleh nanti ngikuti. Ya, kalau udah soleh pasti nanti cakep, nanti kaya, nanti sukses gitu kan. Karena e, orang kan baca surat Nabi Yusuf katanya supaya anaknya cakep. <laughs> Ketika ibunya e, jangan minta cakepnya, minta solehnya gitu kan. Kalau cakep itu tergantung bapaknya sama ibunya sama kakeknya nggak jauh gitu. Masa masa sama apa sama-sama tetangganya nanti kan <laughs> cakap atau sama bintang film misalkan ya jauh ya gitu pasti nggak jauh dari bapaknya gitu kan ya gitu. ibunya kakeknya gitu ya, intinya begitu ini hikmah doanya para nabi penonton ya pakai lafat rob gitu jadi eh, apakah nggak boleh pakai Allahumma? Allahumma juga pakai itu Pak doanya Nabi saw ya doanya dengan Allahumma juga ada yaitu tentang uluhiyah. Biasanya kalau Allahumma itu kaitannya dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala setelahnya itu ya seperti contohnya ini doa Rasul yang terkenal la ilaha illa la ilaha illallah eh, al azim al halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim ini juga di dalamnya ada uluhiyah dan ada rububiyah ya kabar eh, berita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala jadi intinya di sini eh, semua Eh, eh, para nabi dan rasul ya dan eh, pengikut ya, para nabi dan rasul para nabi nabi Allah dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam yang mana mereka mengakui semuanya rububiyah terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. semua ya mereka para nabi dan rasul nabi-nabi Allah ya, dan utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya mengakui terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala eh, dan mereka berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah dengan menyebut rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mereka adalah manusia yang paling yang paling apa? Eh, sempurna pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka paling cemerlang otak-otak eh, mereka ya, paling cemerlang para nabi. Kemudian paling benar perkataannya dan paling kenal e, paling kenal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paling terkenal terhadap paling kenal gitu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya e, daripada manusia yang lainnya yang ada di permukaan e, apa bumi. Mereka paling mengenal Allah gitu. Ya, yang orang yang paling mengenal Allah adalah para nabi dan rasulnya. Ya, mereka berdoa dengan apa? Dengan apa? lafad Rabbi ya, ini mengakui rubiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, doa-doa mereka dengan kata Rabbi menunjukkan di sini menunjukkan bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala memiliki rubiah atas segala makhluknya dan ini diinformasikan oleh para nabi ya oleh para nabi dan rasul dengan doanya. Kemudian dalil nakli yang ketiga yaitu keimanan bermiliar miliar gitu kan berjuta-juta bermiliar para ulama dan ahlu hikmah terhadap rubiah Allah Subhanahu wa taala ya atas mereka dan terhadap segala sesuatu. Kemudian juga apa? i'tirafuhum bihi ke mereka apa? mengakui ya eh, rubiah rububiyah Allah Subhanahu wa taala kemudian meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, dan dengan keyakinan yang yang mantap apa yang seyakin-yakinnya ya tidak ada keraguan. Jadi mereka Oh, para ulama alul, ahlul hikmah Pak semuanya ber, apa, jumlahnya banyak sekali miliaran gitu mereka mengakui rubiah Allah Subhanahu wa taala kemudian e, mereka mengakuinya ke mereka me, apa meyakininya dengan keyakinan yang mantap keyakinan yang kuat gitu tidak ragu nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki rubiah terhadap makhluknya kemudian yang keempat keimanan bermiliar ya oh, apa makhluk Allah yang tidak Eh, tidak tidak ada yang tahu jumlahnya sangat banyak itu kan ya, sangat banyak eh, jumlahnya yaitu siapa orang-orang eh, cerdik ya cendik cendi orang-orang ah, ah, pandai ya orang cendikiawan gitu ya dikatakan cendikiawan atau orang-orang soleh yang meyakini rubiah Allah subhanahu wa taala atas segala makhluknya ya para ahli cerdik ya ah, ahli pandai gitu semuanya yang Eh, memiliki akal yang sehat gitu dan orang solihin mengakui rubiah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati eh, akal yang sehat, hati yang salim itu akan mengakui rubiah Allah. Sedangkan kalau akalnya subah, akalnya rusak ya, hatinya juga penuh dengan subhat, maka susah untuk mengakui rubiah Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan fitrahnya gitu kan. Ada uh, pengingkaran ya, ada kesombongan ya, ada ini dalam hati. Allah alam bisawab. Jadi ada kesimpulannya eh, yang kedua ini beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Ini harus diyakini oleh oh, seorang muslim ya. ya. Jadi dalilnya dari mana? Dalil nakli yang pertama, yang kedua dalil akli. Nanti kita bahas dalil akli, dalil akal. Kalau nakli dari eh, berita dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua informasi dari para nabi dan rasul ya. Kemudian yang ketiga yaitu eh, keimanan para ulama dan alul hikmah yang jumlahnya banyak. Ya, ini ini ah, menunjukkan bahwasanya eh, apa, tentang rubiah Allah Subhanahu wa taala.